بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال رحمه الله تعالى الأحد الصمد Beliau menyebutkan nama dari nama-nama Allah. Sekarang masuk pada nama yang ke 40 yaitu Al-Ahad yang Maha Satu, kemudian As-Samad yang Maha bergantungnya makhluk kepadanya. Qala ta'ala kul huwallahu ahad. Katakanlah dia adalah Allah ahadun. Yang maha satu Allahus samad. Allah adalah tempat bergantungnya. Atau yang maha bergantung padanya makhluk-makhluknya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Qala, beliau mengatakan, Qala Allah Azza wa Jalla, berkata Allah Azza wa Jalla. Ini yang dimaksud dengan hadis hadis Qudsi, sebagaimana pernah kita jelaskan. Hadis Qudsi adalah termasuk dari perkataan Allah Subhanahu wa taala yang terucapkan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam dan memiliki perbedaan dengan Al-Qur'an yang ada di mushaf. Kalau Al-Qur'an yang ada di mushaf termasuk juga dari kalamullah dan ini juga kalamullah. Akan tetapi kalau Al-Quran yang ada dalam mushaf yang biasa kita baca itu memiliki keutamaan ketika dibaca dan disebutkan oleh Nabi lam akul alif lamim mim harfun walakin akul alif harfun wal lam harfun wa mim harfun aku tidak katakan alif alif lam itu satu huruf akan tetapi alif satu huruf mim lam satu huruf mim satu huruf Adapun hadis kutsi tidak demikian. Hadis kutsi ketika dibaca mendapatkan misalnya perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau mendapati nama beliau kemudian kita mengucapkan salawat padanya maka kita mendapatkan keutamaan. Akan tetapi tidak sama dengan keutamaan membaca Al-Quran. Dan hadis kutsi terdapat juga di sana. Ada yang daif dan ada yang sahih. Adapun Al-Quran semuanya sahih dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hadis kursi ada yang baik juga. Itu diantara perbedaan antara hadis kursi dengan kalamullah dalam Al-Quran. Kedua-duanya sama kalamullah. Bagaimana apa yang kita sebutkan. Dan disebutkan di sini. Wa ana al-ahad. Dan aku adalah al-ahad yang maha satu. As-samad. Yang maha bergantungnya makhluk kepadanya. Lam alid. Aku tidak melahirkan. Walam ulad. Dan tidak pula dilahirkan walam yakun li kufuwan ahad dan tidak ada bagiku tandingan-tandingan satupun tidak ada tandingan. Dan ini hadis kunci ini memperjelas terhadap perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ikhlas. Kemudian saya sebutkan nama yang ke-42 Al-Wahid. Tadi Al-Ahad, sekarang Al-Wahid. Kemudian al qahar Al-Wahid yang Maha satu juga kemudian Al-Qahar yang maha perkasa yang maha kuasa. Aqala ta'ala wa huwal wahidul qahar dan dia adalah al-wahid. Allah adalah al-wahid al-qahar. Kemudian nama yang selanjutnya 44 al-wali. Al-wali yang 45 al-hamid. Al-wali termasuk dari nama Allah yaitu yang maha memelihara, yang maha menjaga, Kemudian Al-Hamid yang maha terpuji. Dia menyebutkan dalilnya di sini qala Allah taala wa huwa al-waliyul hamid dan dia adalah al-wali al-hamid. Kemudian al-maula dan juga an-nasir qala ta'ala fa ni'mal maula wa ni'man nasir dan sebaik-baik pelindung adalah uh, dan dia Allah adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Jadi termasuk dari nama Allah adalah al-maula. Kemudian An-Nasir juga termasuk dari nama-nama Allah. Nama-nama yang kita sebutkan. Jadi dianjurkan bagi kita ketika ingin meminta kepada Allah, kita meminta disesuaikan dengan namanya. Kalau kita meminta pertolongan kepadanya, maka kita meniru. Ya Nasiru, Insurni, Wahai yang maha pemberi pertolongan, tolonglah aku. Disesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Dan termasuk adabnya seperti itu. Adab berdoa. Kalau menginginkan harta, kita meminta kepada Allah untuk diberikan kekayaan, maka kita menyebut namanya ya ghaniyu. Sesuaikan dengan apa yang Allah namai dirinya. Menginginkan kedermawaan, menginginkan agar Allah memberikan kita sesuatu yang yang banyak sesuai dengan kedermawaan kedermawaan maka kita berdoa kepadanya ya karimu atau ya akramu dan nanti kita akan menjelaskan nama-nama nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan di sini masih sangat banyak baru pertengahan kita sebutkan. Kemudian beliau sebutkan al-haqqu al-mubinu al-haq termasuk jurgan dari nama-nama Allah. Al-haqqu Kemudian al-mubin, al-mubin juga. Qala ta'ala wa ya'lamuna anna Allah al haqqul mubin dan mereka mengetahui bahwasanya Allah adalah hak dan bahasanya dia adalah Al-Mubin. Dan ini nama juga pensifatan bagi Allah yang dia adalah Al-Haq. Juga tentang hamba-hambanya yang mereka membawa Al-Haq tersifati juga sebagai Ahlul Haq. Kemudian beliau sebutkan Al-Latif Al-Khabir. Qala ta'ala ala ya'lamu man khalaqa wa huwa Al-Latiful Khabir. Ala ya'lamu dan tidakkah dia mengetahui man khalaqah terhadap orang yang diciptakan, yang telah diciptakan. wahu al latiful khabir. Dan dia adalah al-latif. Yang maha lembut. Al-khabir. Dan maha <clears throat> maha menjaga, memberi kebaikan, maha memelihara. Jadi nama dari nama-nama Allah di sini memiliki keterkaitan satu di antara yang lainnya. Masing-masing nama-nama Allah di sini memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Terkadang hampir sama seperti yang disebutkan tadi Al-Maula, Al-Wali itu memiliki kesamaan. Al-Maula dan Al-Wali. Dan maknanya pun memiliki keterkaitan juga. Jadi yang menginginkan untuk berdoa, maka hendaknya dia menyeru dengan nama-nama sesuai dengan yang dia inginkan. Jadi wahyu al-latiful khabir dan dia adalah al-latif, maha lembut, al-khabir, maha mengetahui. Dan ini menunjukkan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maha lembut, kemudian maha mengetahui terhadap apa yang tidak diketahui oleh oleh makhluknya, oleh ciptaannya. Wahyu al-latiful khabir dan dia adalah al-latif yang maha lembut, al-khabir dan yang maha mengetahui. Kemudian yang selanjutnya Al-Qarib, Al-Mujib. Allah Ta'ala inna rabbi qaribun mujib. Al-Qarib yaitu yang maha dekat. Dekat dengan hamba-hambanya. Al-Mujib yang maha mengabulkan. Memenuhi apa yang diminta oleh hambanya. Jadi ketika seorang menginginkan supaya doanya terkabulkan. Dia menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan menyesuaikan namanya. Ya Qaribu misalnya. Ya Mujibu Ketika dia berdoa, meminta supaya doanya dikabulkan. Menyeru dengan nama-nama seperti ini. Disesuaikan dengan isi doa yang yang dia menyerukan padanya. Kemudian Al-Karimu Al-Akramu. Qala ta'ala ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Qala ta'ala iqra wa rabbukal akram. Di sini memperjelas kepada kita tentang Al-Karim. Allah memiliki sifat Al-Karim. Dan sifat ini juga dimiliki juga oleh selain Allah dari makhluknya dari kalangan manusia manusia juga memiliki sifat yang karim yang mulia orang yang dermawan yang baik hati atau memiliki sifat-sifat terpuji boleh dikatakan dia al-karim misalnya kalau kita menyebutkan orang yang kita hormati orang tua dari kita atau orang yang kita kenal yang sudah lanjut usianya kita katakan kepadanya al-walid al-karim. Ini bapak yang yang mulia. Ini boleh pensifatan seperti ini adalah pensifatan yang yang dibolehkan. Dan kemudian disebutkan dalilnya di sini yang mengenai al-karim juga al-akram yang maha mulia Qala ta'ala ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuatmu kamu tertipu bi rabbikal karim dengan atau terpedaya lalai dari Rabbmu yang Al-Karim sehingga berbuat durhaka dan manusia banyak yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala padahal Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepadanya yang memberikan kebaikan kepadanya akan tetapi kemudian terpedaya dengan itu semua sehingga pada akhirnya pun lalai dari mengingat Allah maka di sini peringatan Allah pada ayat ini ya ayuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim wahai manusia apa yang membuatmu terperdaya terhadap Rabbmu Al-Karim padahal Al-Karim dia telah karim memiliki sifat yang karim yang telah memberikan rezeki yang banyak namun dari hamba-hambanya banyak yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan di sini terdapat penyebutan tentang nama Allah dan sifatnya yaitu Al-Karim Faqala ta'ala ikra' wa rabbukal akram. Dan bacalah. Wa rabbuka. Dan Rabbmu al-akram. Ini yani Rabbmu al-akram. Yang dia paling mulia, paling termulia. Dan ini menunjukkan bahasanya Allah memiliki dua nama di sini dari perkataan di sini. Pertama Arab dari perkataannya Warabuk dan ini telah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Al-Akram yaitu maha termulia. Kemudian yang ke-60 Al-Aliyu Al-Azim yang Ali maha tinggi Al-Azim yang maha agung Kala ta'ala wa la ya'uduhu hifdhuhuma Al-Aliyu al 'azim dan penetapan di sini tentang ketinggiannya Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi tinggi atas segala-galanya dan disebutkan dalilnya di sini wala ya'uduhu dan tidaklah berat baginya hifzuhuma menjaga keduanya, menjaga langit maupun bumi. Tidaklah berat bagi Allah wa ali wa ali aliul azim dan dia adalah al ali al azim. Jadi al ali sebagai dalil atau pada ayat ini penyebutan al ali menjelaskan kepada kita tentang kedudukannya Allah Subhanahu wa taala Bahasanya dia yang tertinggi dan termasuk akidah dari orang-orang Nasara tersebar di kalangan kaum muslimin bahkan Ketika kita tanya, di mana Allah? Jawabannya di surga. Ini keyakinan orang Nasara yang menyebutkan bahwasanya kakek mereka di surga atau bapak mereka di surga yang dimaksud Allah mereka, Allah. Ini kalau kita sebut Allah, mereka Allah. Mereka menyatakan Allah itu ada di surga. Ini jawaban yang tidak tepat. Allah berada di atas, di atas segala makhluknya. Surga termasuk makhluk ciptaan Allah. Dan Allah berada di atas surga, di atas langit. Allah yang paling tertinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Susikanlah uh, sucikanlah yang paling tertinggi. Yang tertinggi di atas semua makhluknya. Ar-Rahman wa alal istawa. Ar-Rahman itu di atas arsnya beristiwa. Ars yang paling tingginya di atasnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan Allah di dalam surga itu tidaklah tepat, tidaklah benar. Jadi Allah berada di atas segala makhluknya. Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu yang ada di bawahnya. Baik di jannah, di langit, di bumi. Dan dimanapun Allah mengetahui segala perkara yang ada di muka bumi, di langit, dan di tempat mana saja Allah mengetahui dengan ilmunya. Kebersamaan, kebersamaan ilmunya lah yang bersama dengan makhluk-makhluknya. Adapun Allah tetap di atas di tempatnya yang tertinggi. Dan ini telah kita jelaskan pada pembahasan yang berkaitan dengan tauhid atau akidah dalam kitab ini dan telah kita lewati alhamdulillah. Kemudian beliau katakan lagi tentang nama Allah yang selanjutnya yaitu Al-Hasib wal Wakil. Al-Hasib yang Maha memberi kecukupan. Kemudian Al-Wakil al wakil juga yaitu maha memberi kecukupan. Qala qala ta'ala Allah katakan fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka bertambahlah keimanan mereka wa qalu dan mereka menyatakan hasbuna cukuplah bagi Allah wa ni'mal wakil dan dia adalah sebaik-baik pelindung. Dan ucapan ini yang diucapkan ketika kaum muslimin sedang ditempur oleh orang-orang kafir atau boleh diucapkan ketika seseorang mendapatkan musibah yang dia merasa musibah itu berat baginya atau dia merasakan sakit yang berat tidak mengapa dia mengucapkan ucapan seperti ini mendapatkan musibah atau melihat orang-orang berada dalam kesakitan, dia pun melihat seperti itu dia menginginkan agar Allah menyelamatkan darinya maka boleh baginya mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil dan cukup bagi kami Allah sebagai penolong dan dia adalah sebaik-baik penolong. Dan ini yang berkaitan dengan perang ketika kaum muslimin sedang ditempuh di, diperangi oleh orang-orang kafir maka mereka yang terkepung dianjurkan mengucapkan zikir seperti ini hasbunallah wa ni'mal wakil memperbanyak mengucapkan hal ini di saat gentingnya atau di saat terjadinya musibah besar disunahkan bahkan dianjurkan untuk mengucapkan perkataan seperti ini hasbunallahu wa ni'mal wakil dan pada perkataannya di sini pada ayat ini menerangkan kepada kita ada dua nama dari nama Allah yang nama pertama al-hasib mana disebutkan diambil dari perkataannya hasbuna kemudian al-wakil dari perkataannya wa ni'mal wakil al-wakil yang keduanya adalah maha maha mencukupi, maha memberi kecukupan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala wa kafa billahi hasiba dan cukuplah bagi Allah hasiba sebagai pemberi kecukupan, sebagai penolong. Cukup bagi Allah wa kafa billahi hasiba. Ini bagi orang yang memiliki tawakal yang kuat membiasakan mengucapkan seperti ini. Adi wa kafa billahi hasibah. Cukuplah bagi Allah hasibah sebagai memberi kecukupan. Kemudian yang selanjutnya asyukur, eh, asyakur, asyakur al-halim yaitu Allah asyakur yang mensyukuri. Yang maha mensyukuri ketika hambanya bersyukur kepadanya maka Allah juga akan bersyukur kepadanya. Diberikan tambahan dari kesyukuran itu. Allah memiliki sifat asyakur yaitu maha memberi syukur. Dan disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan pada kalian. Ini sebagai bentuk kesyukuran. Dan Allah asyakur yang maha pemberi syukur, mensyukuri terhadap apa yang dilakukan oleh hambanya dari kebaikan. Ketika hambanya bersyukur kepada Allah, maka Allah akan bersyukur kepadanya dan memberikan tambahan apa yang telah diberikan kepada kepadanya. Al-Halim dan Maha Lembut. Maha baik. Qala ta'ala wallahu syakurun halim dan Allah adalah syakur lagi Al-Halim. Ada menerangkan di sini tentang dua nama Allah yaitu Syakur dan Halim dan juga Allah memiliki sifat sifat seperti ini yaitu Maha mensyukuri dan juga Maha lembut. Kemudian Al-Barru, Al-Barru, Al-Barru yaitu yang maha baik. Qala ta'ala innahu huwal barrur rahim. Sungguhnya dia adalah al-barru maha baik, ar-rahim dan maha penyayang. Penyayang. Al-barru ar-rahim. Dan al-barru ini salah satu nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang juga disifati bagi orang-orang yang saleh. Dia berbuat kebaikan disebut dengan orang yang berbuat kebaikan yaitu ahli bir ahli bir riwat takwa juga dianjurkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada orang tua. Jadi yang dimaksud di sini al-barru sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang sempurna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha baik juga maha pengasih atau, atau maha penyayang. Kemudian asyakiru yang berkaitan dengan asyakir di sini yang maha mensyukuri Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yaitu asy yang maha mensyukuri. Qala ta'ala wa kana Allahu syakiran alima dan keberadaannya Allah adalah syakiran maha mensyukuri dan aliman yang maha mengetahui. Jadi memiliki dua nama di sini dari ayat ini tiga dari ayat ini wakan Allah dan Allah nama dari nama Allah yang azam yang paling besar kemudian syakiran nama Allah pula aliman juga termasuk nama Allah yang dia mengetahui, aliman mengetahui atas hamba-hambanya. Dan kita cukupkan di sini, insya Allah dua kali pertemuan lagi, insya Allah kita akan selesaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu